Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sepantasnya seorang muslim memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Sepantasnya seorang muslim mengurangi aktivitas-aktivitasnya selain daripada membaca Al-Quran. Menyibukkan dirinya dengan Al-Quran mengurangi kesibukan-kesibukan lainnya sampai-sampai para pendahulu kita para salafus salih dari kalangan para sahabat para tabi'in dan para imam mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan ilmiah agama selain daripada Al-Quran. Al-Imam Ahmad rahimahullah apabila datang bulan Ramadan maka beliau meninggalkan majlis-majlis hadis. Beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Itulah sepantasnya ma'asyarul muslimin. Karena menimbang hal tersebut dan mengingatnya, maka insya Allah Ta'ala Hari ini adalah hari yang terakhir bagi kajian kita pada bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah kita akan kembali melaksanakannya setelah bulan Ramadan. Dan pada pertemuan ini juga insyaAllah Allah, karena berhubungan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka kita akan membahas di dalam pertemuan kali ini sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pula. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengangkat pembahasan suatu tema yaitu doa para nabi di dalam Al-Quran. Doa para nabi di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya doa berdoa kepada Allah dia adalah ruhnya agama. Dia adalah seafdal-afdalnya ibadah. Dan doa itu sendiri ma'asyarah muslimin dia adalah bekal seorang mukmin Dan lambang ketundukannya dan merendahkan dirinya kepada penciptanya yaitu pencipta langit dan bumi Rabbul Alamin. Di saat seorang hamba berdoa kepada Allah, maka pada saat tersebut dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kemuliaan bagi hamba tersebut di sisi Allah Rabbul Alamin. Ma'asyar muslimin. Apabila kita membuka Al-Quran di lembaran pertama Al-Quran kita menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an ini dengan doa. Bukankah surat yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah? Dan bukankah di dalam surat Al-Fatihah tersebut terdapat doa kepada Allah? Doa yang berbunyi ihdinas siratul mustaqim dan apabila kita melihat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menutup Al-Quran dengan suatu surat yang padanya terdapat doa pula. Itu surat An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas. Permohonan kepada Allah meminta perlindungan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala doa karena pada hakikatnya ma'asyiral muslimin seluruh makhluk ini baik jin, baik para malaikat ataupun manusia mereka semua butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para malaikat berdoa kepada Allah. Para malaikat saja ma'asyiral muslimin berdoa kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para malaikat hamba-hamba yang suci. Hamba-hamba yang mulia. Tapi tetap para malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap para malaikat berdoa kepada Allah. Buka Al-Quran. Bagaimana para malaikat berdoa. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini doanya para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Diterangkan oleh diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi Para nabi yang sudah diridhai oleh Allah, dijamin oleh Allah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia fitrahnya berdoa. Bahkan ma'asyiral muslimin yang suatu hal yang mungkin sering kita terlupa iblis sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di saat iblis diusir dari sorga. Iblis berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Allah, tunda saya sampai hari dibangkitkan. Iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin kita sebagai seorang hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Memperbanyak permohonan kepada Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Sungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang malas berdoa, dia adalah orang yang sombong. Dan Allah sebutkan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Bagaimana kondisi mereka? Dakhirin dalam keadaan hina. Akhirnya masyarakat muslimin kita temukan bahwasanya seorang hamba tatkala dia makin taat kepada Allah, maka akan makin banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba di saat dia makin dekat kepada Allah, maka dia akan makin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba sebegitu pula sebaliknya, makin dia menjauh dari Allah, maka makin jarang dia berdoa. Maka lihatlah kedudukan kita ma'asyiral muslimin di sisi Rabb kita Rabbul Alamin. Apakah kita hamba yang sering berdoa atau apakah kita hamba yang jarang berdoa? Makanya ma'asyarul muslimin, siapa manusia yang paling banyak doanya kepada Allah? Jawabannya adalah para nabi. Para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Rasulullah saw Alaihi Wasallam terangkan bahwasanya orang yang lemah adalah orang yang lemah berdoa. Kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam, orang yang lemah adalah orang yang lemah berdoa. Kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Maka tatkala ma'asyiral muslimin seorang hamba makin besar kenalnya kepada Allah. Makin besar ilmunya terhadap Allah ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin besar pula hubungannya dengan Allah, makin dekat dengan Allah dan makin banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para nabi ma'asyiral muslimin. Doa-doa para nabi ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah apa kata Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23 Nabi Nuh apa doa beliau Rabbi firli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات dan seterusnya dalam surat Nuh ayat yang ke-28 Nabi Hud apa doa beliau inni tawakkaltu 'ala ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نبي إبراهيم أبدا بليو ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نبي زكريا أبا دعا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية دم سورة مريم نبي يوسف أبا دعا ربي قد آتيتني من ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبي شعيب أبدا عبليو ربنا وسع وسع ربنا كل شيء علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق نبي موسى أبدا عبليو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين نبي سليمان أبدا بليه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي نبي أيوب عليه الصلاة والسلام أبدا بليه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نبي يونس أبدا بليه تكلم بليه طلعنا عليه إكان ربي doa beliau la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu من الظالمين وذا النون إذ نادى ربه فقال لا إله إلا أنت dan Nabi Yaqub apa doa beliau innama ashku bathi wa huzni ila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa beliau banyak sekali di antara doa beliau beliau mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan banyak lagi ma'asyiral muslimin ini saya sebutkan di antaranya 13 doa saya baru sebutkan. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan sebutkan yang pertama ma'asyar muslimin di antara doa-doa Nabi tersebut. Kita akan terangkan doa Nabi tersebut beserta dengan kisahnya insya Allah dan hikmah yang kita bisa ambil darinya. Yang pertama ma'asyar muslimin Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam binatang beliau berdoa sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf dimulai dari ayat yang ke-19 sebelum saya bacakan saya harap bahwa Bapak untuk maju ke depan agar saudara kita yang datang belakangan mendapatkan tempat diharapkan untuk merapat dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan indahnya kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam Allah berfirman kepada beliau dan kepada istri beliau Hawa, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah." fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin." Wahai Adam, kata tempatilah surga. Engkau bersama istrimu dan makanlah apa yang ada di dalamnya sesukamu. Silahkan nikmati surga kata Allah kepada Nabi Adam. Akan tetapi satu yang dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini, suatu pohon. Mendekatinya saja dilarang. Fatakuna adh-dhalimin. Jikalau engkau melanggarnya, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Pohon tersebut, ma'asyiral muslimin, tidak ada keterangan apa nama pohon itu sendiri. Yang jelas Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilarang mendekati pohon tersebut. Kemudian datang syaitan menggoda Nabi Adam dan memperdaya Nabi Adam dan memperdaya tersebut dimulai dari istri beliau Hawa. Fawaswasa lahum ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخارجين lalu syaitan datang memperdaya mereka berdua agar mereka berdua memperlihatkan auratnya. Karena kalau seandainya Nabi Adam dan Hawa memakan pohon tersebut, maka lepaslah pakaian-pakaian sorga. Tersingkap auratnya. Sementara Nabi Adam alaihi salatu wassalam sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan berkata, sungguhnya Rabb kamu Allah Tidaklah melarang kamu dari memakan pohon ini. Kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat atau agar kamu tidak kekal di dalam sorga. Jadi syaitan membisikkan bahwasanya kalau seandainya kamu makan pohon ini, kamu akan menjadi lebih mulia. Kamu akan kekal di sorga. Padahal yang sebenarnya adalah sebaliknya. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Akhirnya ma'asyur muslimin syaitan tidak cukup dengan meyakinkan saja bahkan syaitan bersumpah wa qasamahuma syaitan bersumpah kepada mereka berdua inni lakuma laminan nasihin sungguhnya saya adalah orang yang menasihati buat kalian berdua lihat ma'asyur muslimin Hati-hati dengan tipu daya syaitan dan hati-hati dengan sumpah-sumpah syaitan dan pengikut-pengikut syaitan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kadang syaitan tersebut sampai bersumpah. Dan pengikut-pengikut syaitan juga kadang sampai bersumpah untuk memperdaya manusia. Jangan kita percaya. Akhirnya fadallahuma biurur. Kemudian syaitan tersebut membujuk mereka berdua dengan tipu daya. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين dan tatkala keduanya memakan pohon tersebut maka tampaklah auratnya dan mereka berdua berusaha menutupi aurat mereka dengan dedaunan sorga sehingga begitu buah tersebut dicicip oleh mereka lepaslah perhiasan-perhiasan yang ada di sorga lepaslah pakaian-pakaian yang ada dalam sorga tersingkaplah aurat mereka Nabi Adam malu kepada Allah malu Beliau lari dalam suatu riwayat beliau lari dan beliau mengambil dedaunan-dedaunan sorga untuk menutup auratnya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya dia adalah daun pohon tin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Adam, "Wahai Adam, apakah dariku engkau lari? Apakah dariku engkau lari?" Kata Adam, tidak ya Allah. Siapa yang sanggup lari daripada engkau? Akan tetapi aku malu ya Allah. Timbul penyesalan di dalam diri Nabi Adam dan Hawa. Allah berkata, Alam anhakuma antilkuma syajara, wa akullakuma inna syaitana lakuma aduhum mubin. Bukankah aku telah melarang, wahai Adam, dari memakan pohon ini, dan aku telah sampaikan kepada engkau, bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Masya Allah. Lihat siapa masyarakat muslimin. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam suatu doa. Yang diucapkan kepadanya di saat dia bertaubat. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba Lalu Nabi Adam menerima kalimat tersebut dari Allah dan Allah menerima taubatnya. Apakah kalimat tersebut? Kalimat tersebut tidak lain tidak bukan dia adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus diucapkan oleh Nabi Adam dalam rangka taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdua berdoa kepada Allah. Qala. Berkatalah mereka berdua, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Pengakuan. Dan ini adalah adab dalam doa ma'asyar muslimin. Di saat seseorang hamba berdoa, hendaklah memulai doanya dengan pengakuan kepada Allah. Ya Allah, dosa kami banyak. Ya Allah, dosa hambamu ini banyak. Ya Allah. Seperti itu ma'asyar muslimin. Dimulai dengan pengakuan. Jangan malah seorang hamba di saat dia berdoa, dia menyebutkan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Terbalik, salah. Akui dosa kita, akui kekurangan kita, kecilkan, hinakan diri kita di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, banyak dosa kami. Ya Allah, kami telah membalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jikalau seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami. Penyerahan kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan engkau yang menyayangi, kalau bukan engkau yang mengampuni, kepada siapa lagi kami akan berharap ampunan dan kasih sayang? Adakah ampunan dari selain Allah? Adakah kasih sayang daripada kasih sayang Allah? Adakah kasih sayang di atas dunia ini ma'asyara muslimin yang lahir di luar daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya ada. Di sini Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kami telah membalimi diri kami. Jikalau Engkau tidak mengasihi kami, jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka siapa lagi ya Allah?" lanakunanna minal khasirin. Maka misalnya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan tersebut kita bisa mengambil beberapa hikmah di antara hikmah yang kita bisa ambil yang pertama yaitu permusuhan abadi dari syaitan dari semenjak Nabi Adam sampai dunia beserta isinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, sampai syaitan berjanji kepada Allah dalam hadis kursi, saya akan perdaya hambamu selama ruh masih ada di tenggorokan mereka. Selama ruh masih ada di tenggorokan, selama ruh tersebut belum betul-betul berpisah dari badan, syaitan tidak akan berhenti. Makanya dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Beliau berkata, "Qilu, tidur sianglah engkau. Sungguhnya syaitan tidak tidur siang." Tidur siang sunnah Nabi. Dan syaitan kata Nabi tidak tidur siang menunjukkan Syaitan betul-betul berjibaku, berjuang untuk memperdaya manusia. Di saat manusia sudah lelah istirahat, syaitan belum istirahat, masyur muslimin. Betul-betul syaitan tidak beristirahat untuk mengganggu kita. Menunjukkan permusuhan yang abadi dari syaitan. Yang kedua, makanya kata para ulama rahimahumullah sebelumnya, Para ulama mengatakan syaitan tidak akan pernah sekalipun juga memberikan manfaat bagi manusia kecuali di belakangnya ada permusuhan. Kecuali di belakangnya ada permusuhan. Sampai-sampai para ulama mengatakan kadang syaitan membisikkan seseorang, menyuruh seseorang untuk sholat tahajud, sholat malam. Subhanallah kelihatan indah dibangunin buat sholat malam. Tapi jangan kita pernah mengatakan syaitan lagi baik. Syaitannya lagi lagi baik. Enggak. Mesti ada permusuhan di belakang itu. Mesti ada. Kata para ulama diantaranya agar orang tersebut bangun di tengah malam dan agar keesokan harinya subuh dia kesiangan. Keesokan harinya dia keziarah. Kadang seorang hamba disuruh oleh syaitan untuk melakukan ibadah. Tapi agar dijatuhkan dia dalam riak. Na'udzubillah. Agar dijatuhkan dia dalam riak. Disuruh beribadah. Ayo sodako. Sodako. Keluarkan hatamu lagi. Keluarkan hatamu lagi. Setelah itu. Tuh pujian manusia. Indah. Masya Allah. Tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati. Antara keikhlasan dan cinta pujian. Disuruh beribadah agar jatuh dalam riak. Na'udzubillah. Makanya ma'asyur muslim itu adalah syaitan. Hati-hati. Kemudian yang kedua, ma'asyur muslimin. Hikmah yang kita bisa ambil dalam pelajaran ini. Yaitu betapa banyak tipu daya syaitan masuk melalui perempuan. Baik dia anak atau istri atau siapapun juga. Di sini Nabi Adam diterangkan tidak beliau yang memulai untuk memakan pohon tersebut. Untuk mendekatinya tidak. Tapi syaitan masuk melalui istri beliau dan Nabi Adam mengikuti di belakangnya. Maka kita temukan para lelaki, para bapak, para pemimpin, para pejabat. Tidak ada awalnya niat untuk korupsi. Gak ada awalnya niat untuk mencuri. Gak ada. Dia melihat harta, kesempatan untuk korupsi itu banyak di kiri dan kanannya. Gak ada niatnya. Tapi begitu didorong oleh istrinya, maka timbullah kejahatan tersebut ma'asyiral muslimin dan ini telah terjadi pada bapak mereka yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam hikmah yang ketiga ma'asyiral muslimin yaitu doa menggugurkan dosa Allahu akbar doa menggugurkan dosa di sini Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau jika engkau tidak mengampuni dan tidak memaafkan, menyayangi kami, kami akan menjadi orang yang merugi. Fataba alaih. Maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faidah atau hikmah yang selanjutnya. Perhatikan di sini masyarakat. Hikmah yang besar. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk mengabulkan doa. Walaupun doa iblis sekalipun. Allah Akbar. Tidaklah berat bagi Allah ma'asyarul muslimin untuk mengabulkan doa kita. Tidaklah berat ma'asyarul muslimin untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tidaklah berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam kisah ini. Di ujung kisah ini ma'asyarul muslimin. Baik Nabi Adam ataupun Iblis sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kejadian ini terjadi. Akan tetapi beda di antara mereka berdua adalah pada doanya. Tatkala Nabi Adam jatuh dalam kesalahan, tatkala beliau khilaf, beliau berdoa kepada Allah minta ampunan. Lalu Allah pun mengampunkan Nabi Adam. Akan tetapi iblis, tatkala dia berhasil memperdaya Adam, tatkala dia berhasil menzalimi Nabi Adam, iblis tidak berdoa meminta ampunan, tapi yang dia minta adalah ditangguhkan. Rabbi fa'anzirni ila Ya Allah tunda saya sampai hari kebangkitan. Dan sekali lagi Allah mengabulkan doa iblis. Maka maaf ma'asyar muslimin, jangan sekali-kali kita bersuudzan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Tidak mungkin dosa saya, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dosa saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mungkin bersuudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah membuktikan bahwasanya Allah pernah mengabulkan doa iblis alaihi laknatullah. Maka jangan berputus asa dalam doa masyarakat muslim. Jangan berputus asa di dalam doa. Ini doa yang pertama, yaitu doa Nabi Adam alaihi salatu Kemudian doa yang kedua yaitu doa dari Abu Bashar yang kedua yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam digelari dengan nama bapaknya manusia yang kedua. Beliau digelari dengan nama bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena bapak manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Asal muasalnya manusia keseluruhannya. Akan tetapi seluruh keturunan Nabi Adam dimusnahkan, dihancurkan oleh banjirnya Nabi Nuh. Banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kecuali Nabi Nuh dan beberapa orang yang bersama bahtera beliau. Maka setelah itu tidak ada generasi yang ada kecuali adanya hanyalah generasi Nabi Nuh dan sahabat-sahabat beliau. Makanya Nabi Nuh digelari dengan Abul Bashar Asani, Bapaknya manusia yang kedua. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisah beliau diceritakan oleh Allah. Di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu surat khusus disebut dengan surat Nuh juz yang ke yang keberapa 29 bagus Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Qamar apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar kazzabat qablahum qawmu nuhin fakazzabu 'abdana waqalu majnunu wazdujir kaum Nuh kaum yang sebelumnya telah mendustai Nuh fakadzabu abdana mereka mendustai hamba kami Allah katakan Nabi Nuh hamba kami bentuk kecintaan Allah kepada Nabi Nuh mereka mendustakan hamba kami wa qalu majnun wazdujir mereka mengatakan Nabi Nuh adalah orang yang gila. Lalu beliau diusir beserta dengan ancaman. Allah Akbar. Nabi Allah pernah diusir masyarakat muslimin. Pernah dibilang gila. Kita udah pernah diusir belum? Pernah dibilang gila belum? Mungkin ada yang bilang pernah. Ya Alhamdulillah. Senasib dengan Nabi Nuh. Majnunun wasdujir. Begitu Nabi Nuh diusir setelah beliau mendakwahi kaum tersebut selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun dan mereka diberikan usia yang panjang. Diterangkan oleh Allah dalam Quran, "Falabitha fi qaumi alfasanatin illa 50 ama." Allah menyebutkan dalam Al-Quran 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam 950 tahun berdoa enggak pernah putus asa, masyaallah muslimin. Ini kita diperintahkan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Kita dakwahin orang sebentar, sekali, dua kali, dah lah bosan, biarin. Mau sesat, sesat, langsung neraka, neraka lah. Nabi Nuh tidak 950 tahun. Kita diperintahkan seperti ini. Kalau kita dapat usia 950 tahun. Kayaknya enggak. Setelah beliau diusir, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, sungguhnya saya dikalahkan, maka turunkanlah pertolongan. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Allah dengar doa Nabi Nuh. Allah perlihatkan kepada manusia, kami buka pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Allahu Akbar. Allah buka pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Turunnya air bukan menetes, tapi tercurah. Lihat dahsyatnya. Dari atas turun hujan, dari bawah wafajjarnal ardu uyunan dan kami pancarkan dari bumi mata air mata air Allah Akbar. Dalam surat Hud, wafarat nur terpancarlah air dari tungku tempat yang paling kering di atas dunia ini. Faltaqal ma'u ala amrin qad kudir. Allah Akbar, indah sekali. Maka bertemulah dua air tersebut di atas urusan yang telah ditetapkan. Dari bawah keluar air, dari atas turun air. Sehingga ma'asyar muslimin tidak ada dataran yang tinggi pada saat tersebut. Tidak ada gunung yang tinggi pada saat tersebut kecuali tenggelam. Bayangkan ma'asyar muslimin kalau terjadi banjir menenggelamkan gunung kerinci. Apa kata orang kerinci ini? Ini bukan gunung kerinci, gunung-gunung yang ada pada saat tersebut hancur semuanya, tenggelam. وحملناه على ذات ألواح ودسر lalu kami angkut Nabi Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah orang yang pertama membuat kapal dan orang yang pertama mempergunakan paku. Nah, bapak-bapak yang tukang nih, ilmunya warisan dari Nabi Nuh. Busur adalah fasa. Dan juga bisa maknanya paku. tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam beliau berdoa kepada Allah tatkala beliau didustakan oleh umatnya. Di dalam kisah Nabi Nuh ini ma'asyarul muslimin kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, sedikit atau banyaknya suatu pengikut tidak menunjukkan benar maupun salahnya ajaran yang ada pada pengikut tersebut. Jadi tidak benar tuh orangnya sedikit berarti orang sesat semua itu. Belum tentu. Bisa iya sesat, bisa juga tidak. Itu yang banyak, yang benar mesti yang banyak, yang mayoritas. Belum tentu. Bisa saja yang mayoritas itu benar, bisa juga mayoritas itu salah. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam apa yang kurang benar dalam dakwah beliau? Gak ada. Cara dakwah beliau benar, yang beliau sampaikan kebenaran, tapi yang ngikutin tetap sedikit. Dibimbing oleh Allah. Sedikit atau banyak tidak menunjukkan benar atau salah. Benar atau salah diukur dengan satu. Sesuaikah dia dengan Al-Quran dan Sunnah atau tak bukan? Itu ukurannya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kita yang kita ambil yang kedua, hendaknya seorang muslim menseiringkan antara dakwahnya dengan doanya. Seiring Nabi Nuh alaihi salatu wasalam beliau bukan cuma berdakwah tapi mendoakan juga. <clears throat> Ini di antara hikmah yang kita bisa ambil daripada doanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian doa Nabi yang berikutnya ma'asyiral muslimin yaitu Nabi Hud. Disebutkan oleh Allah kisah Nabi Hud ini di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud dimulai dari ayat yang ke-50. Surat Hud ini ma'asyiral muslimin Surat yang keberapa? Surat yang ke-11. Sebelumnya surat apa? Sesudahnya? Yusuf. Nabi Hud alaihi salatu wassalam adalah nabi yang sabar dan beliau termasuk nabi yang tidak banyak mendapatkan sambutan dari umatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam di dalam surat Hud dimulai dari ayat yang ke-50 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka Nabi Hud. Beliau berkata, wahai kaumku, ibadatilah Allah. Tidak ada ilah yang hak selain daripada dia. Selama ini kalian adalah umat yang mengada-ada. Beliau katakan, wahai kaumku, Aku mengajak kalian ini bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan upah, tidak. Wa ya qaumi, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ini sepantasnya ucapan yang diucapkan oleh seorang yang berdakwah. Wahai kaumku, aku tidak minta gaji dari kalian. Aku tidak minta upah dari kalian. Upahku dari yang menciptakanku, yaitu Allah. Apakah kalian tidak berakal? Untuk apa saya bercapek-capek? Ini kan kalau logika yang sehat berbicara. Ngapain sih saya ngajak kamu sholat? Ngapain sih saya ngajak kamu untuk berakidah meninggalkan kesyirikan? Kan gak ada uang yang saya harapkan. Agar orang-orang yang menerima dakwah tersebut berfikir. Inilah perkataan yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud. Ma'asyur muslimin. Akan tapi apa jawaban kaumnya? Apa jawaban kaumnya? Kata mereka Yahud. Ma ji'tana bibayyinah. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما nahnu laka bimu'minin. Wa Yahud. engkau tidaklah datang kepada kami dengan membawa bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami dan kami tidak akan pernah beriman dan percaya kepadamu akhirnya Nabi Nuh Nabi Hud maaf berdoa kepada Allah Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menantang umatnya. Apa kata beliau? Fakiduni jami'an wala Kalau seandainya saya salah, maka silahkan kalian menyerang saya dan jangan kalian menunggu. Masya Allah. Ini Nabi yang terkumpul kepada diri beliau sifat tawakal berserah diri kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Min duni fakiduni jami'an wa la tunzirun. Masyaallah. Maka jalankanlah tipu daya kamu sekalian terhadapku dan jangan kalian menunda-nunda lagi. Ada nggak dai yang seperti itu zaman sekarang? Tantang ayo silahkan. Sakiti saya silahkan. Masya Allah. Karena beliau tahu ma'asyar muslimin. Kalaupun beliau disakiti, tempat kembalinya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang luar biasa. Keyakinan yang luar biasa. Berdarah diri yang luar biasa. Kemudian beliau berkata kepada Allah, Inni tawakkaltu Allah. Rabbi wa Rabbiku. Sungguhnya saya berserah diri kepada Allah, Rabb saya dan Rabb kamu. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Tidak ada suatu makhluk pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Allahu Akbar. Keyakinan, tawakal yang luar biasa masyarakat muslimin. Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud. Kemudian kita lanjutkan kepada doa Nabi berikutnya. Yaitu Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ma'asyar muslimin sebagaimana kisah yang kita kenal bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pertama beliau berdakwah tidak ada yang menerima dakwah beliau kecuali cuma istri beliau saja Allah Akbar gak ada yang menerima kecuali cuma istri beliau yang pertama yang bernama Sarah Sarah akan tetapi ma'asyur muslimin beliau berharap dari istri beliau ini satu-satunya yang menerima dakwah beliau ini akan melahirkan keturunan yang banyak. Tapi Masya Allah setelah bertahun-tahun pernikahan sang istri tidak mendapatkan anak. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar dan dikaruniakanlah seorang anak yang bernama Ismail. Setelah lahir Ismail dan Ismail telah berusia belasan tahun barulah sang Sarah istri yang pertama melahirkan anak yang bernama Ishak di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusia 117 tahun. Seratus tujuh belas tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkunjung beberapa kali kepada istri beliau yang kedua Hajar dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun rumahnya di atas permukaan bumi ini. Rumah Allah, rumah yang paling mulia di tempat yang paling mulia dan amalan yang paling mulia yaitu membangun Ka'bah, membangun Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dibantu oleh putra beliau Ismail membangun Ka'bah, ma'asyurah muslimin. Ka'bah siapa umat Islam yang tidak merindukannya? Siapa umat Islam, siapa seorang muslim yang di dalam hatinya tertanam kecintaan kepada Allah, tidak rindu dengan Ka'bah? Siapa? Padahal secara logika masyarakat muslimin apa sih Ka'bah itu cuma batu bersusun-susun, tapi keajaiban yang luar biasa masyarakat muslimin. Bisa kita buktikan Seorang muslim tatkala pertama kali dia sampai ke tanah suci, dia bertemu dengan Ka'bah, maka yang pertama kali yang dia lakukan adalah meneteskan air matanya. Dan pemandangan yang biasa disaksikan oleh para jamaah haji. Tatkala jamaah haji tersebut hendak berpisah dengan Ka'bah terakhir kalinya. Maka kita akan saksikan Masjidil Haram penuh dengan tumpukan-tumpukan manusia yang berpisah dengan kasih mereka Ka'bah. Menangis. Tanya kepada saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana. Bertemu dengan Ka'bah. Dihiasi dengan air mata. Berpisah dengan Ka'bah. Dihiasi dengan air mata. Rumah Allah yang agung. Rumah Allah yang mulia. Rumah Allah yang dirindukan oleh kaum muslimin. Sampai akhir zaman. Yang agung juga di sini masyal muslimin yaitu begitu besar pahala orang yang membangunnya. Betapa banyak manusia yang datang ke sana berduyun-duyun tawaf di sana yaitu min kulli fajjin amik kata Allah dalam Al-Qur'an datang dari pelosok-pelosok yang jauh menuju ke Ka'bah. masyal muslimin akan tetapi Apakah membangun rumah yang agung tersebut, membangun rumah Allah yang mulia tersebut, menimbulkan kesombongan di dalam hati Nabi Ibrahim? Menimbulkan perasaan saya telah melakukan amalan yang besar? Tidak ma'asyar muslimin. Justru Al-Quran menceritakan tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut beliau berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas Sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Masya Allah. Nabi yang mulia, kekasih Allah, Ibrahim. Membangun rumah yang mulia, rumah Allah. Melakukan amalan yang mulia. Di samping itu beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah terimalah amalan kami. Doa masyarakat muslimin. Ini sepantasnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Jangan merasa saya telah berbuat, saya telah beribadah banyak, saya telah bersodakoh besar. Lalu dia bangga dengan dirinya, dia bangga dengan amalannya. Tidak, masyarakat muslimi. Justru Nabi Ibrahim malah takut kepada Allah amalannya tidak diterima. Padahal yang dia bangun adalah Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui kisah Nabi Ibrahim. Berbeda pula ma'asyara muslimin dengan kisah Nabi berikutnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah beliau dalam Al-Qur'an di dalam surat Maryam. Di dalam surat Maryam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih kisah Nabi Zakaria untuk beliau memulai surat Maryam ini. Dan itu tidak lain tidak bukan menunjukkan kemuliaan kisah yang ada pada Nabi yang agung ini Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Memuliakan dan mengagungkan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kafa ya sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Bacakan kisah tentang rahmatmu kepada nabinya Nabi Zakaria. Dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apakah kerangan Apakah gerangan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi yang agung ini ma'asyar muslimin? Kenapa beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan pada ayat berikutnya, Itnada rabbahu nidaan khafiyya." Tatkala beliau memanggil Rabbnya, menyeru Rabbnya dengan seruan yang sendu, dengan seruan yang lirih. Ternyata yang menyebabkan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria mulia adalah doa beliau, adalah rintihan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu nidaan khafi. Apa yang beliau minta ma'asyara muslimin? Apa yang beliau minta? Diterangkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasya'ala ar-ra'su shayba walam أكن بدعائك رب شقيا ya Allah beliau menyeru dengan suara yang lirih wahai Rabbku tulangku telah lemah tulangku telah lemah, rambutku, kepalaku telah beruban. Akan tetapi aku belum menyerah, aku belum jerah daripada berdoa meminta kepada engkau ya Allah. Beliau katakan ya Allah, badanku telah hancur, badanku telah lemah, tapi doaku belum melemah kepada engkau. Doaku belum melemah kepada engkau ya Allah. Aku belum kecewa berdoa kepada engkau ya Allah. Belum kecewa. Lihat ma'asyur muslim ini doa. Ini kekuatan jiwa yang melahirkan kekuatan doa yang tumbuh di atas akidah iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam beliau berharap mendapatkan anak yang bisa melanjutkan dakwah beliau nantinya. Akan tetapi sayang, istri yang beliau punya adalah istri yang mandul. ma'asyurah muslimin saya bertanya, kalau seandainya kita punya istri difonis mandul oleh dokter, Mau nggak kita lagi terus berdoa ya Allah, dapatkanlah saya anak dari istri saya ini. Rasanya nggak lagi kan? Ternyata Nabi Allah ini enggak, masyarakat muslim enggak. Sudah jelas mandul. Beliau tetap berdoa minta kepada Allah. Karena beliau yakin ketetapan Allah di atas ketetapan siapapun juga. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يا الله sungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap kerabatku sepeninggalku padahal istriku adalah seorang yang mandul maka anugerahilah kepadaku seorang anak dari sisimu ya Allah lihat ma'asyar muslimin Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Semenjak beliau tahu istrinya mandul, semenjak beliau nikah, beliau udah tahu mandul. Sampai beliau tua, tetap berdoa. Walaupun tulangnya telah melemah, doa beliau belum melemah. Walaupun kepala beliau telah memutih, doa beliau belum berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam." Wahai Zakaria, kami sampaikan kepada berita gembira engkau akan mendapatkan seorang anak. Allah. Dan anak tersebut ma'asyiral muslimin diberikan kepada Nabi Zakaria setelah beliau berusia di atas 80 tahun. Berarti kalau seandainya orang menikah normal 25 tahun, berarti 25, 80 kurang 25 berapa masyarakat muslimin? 55 tahun berdoa minta anak. Gak putus asa beliau. Kesabaran yang luar biasa. Lima puluhan tahun berdoa minta anak. Gak dikasih-kasih oleh Allah. Begitu dikabarkan oleh Allah bahwasanya engkau akan mendapatkan anak, Nabi Zakaria berkata kepada Allah, "Qala Rabbi, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu min al kibri 'itiyya." Ya Allah, bagaimana mungkin saya mempunyai anak sementara istri saya mandul dan saya telah tua renta. Saya telah tua, telah kering. Masya Allah. Nabi Zakaria bukan tidak percaya, tapi beliau ingin meyakinkan diri beliau. Apakah benar anugerah yang besar ini datang setelah doa yang panjang? Apakah anugerah yang mulia ini datang setelah harapan beliau yang telah lama beliau lantunkan dalam doanya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin." Aqad khalaqtuka min qabl wa lam Itu gampang bagi Allah. Sungguh Allah telah menciptakan engkau sebelumnya dan kau tidak ada apapun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, ini doa Nabi yang mulia, Nabi Zakaria, agar seorang hamba tidak berputus asa di dalam berdoa. Kemudian ma'asyiral muslimin, Di dalam kisah Nabi Zakaria ini kita mengambil pelajaran atau kita mengambil hikmah di antara hikmah yang bisa kita ambil yaitu sungguhnya doa memiliki keajaiban. Sungguhnya doa memiliki keajaiban. Masya Allah. Di dalam keajaiban kisah Nabi Zakaria Seorang yang mandul gak mungkin punya anak. Apalagi sudah mandul, suaminya sudah tua lagi. Tidak bisa membuahi. Akan tetapi Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Dan kehendak Allah gak ada yang sanggup untuk menolaknya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ma'asyur muslimin, yaitu Hendaklah seorang muslim tidak berputus asa di dalam berdoa. Tidak berputus asa. Karena justru ma'asyara muslimin berputus asa di dalam doa tersebut adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Sebab tidak dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو qati'at rahim ما لم yasta'jil Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba tersebut tidak meminta dosa tidak meminta suatu kemaksiatan dan tidak meminta untuk melangkah memutuskan tali silaturahim. Selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mal isti'jal? Ya Rasulullah, bagaimana bentuk tergesa-gesa tersebut? Bentuk tergesa-gesa tersebut, kata Rasulullah, dia berkata, Qad da'ut, qad da'ut, lam ara istajibu li. Fayastahsiru inda dhalika wa ad du'a. Yaitu seorang hamba dikatakan tergesa-gesa, dia berkata, saya telah berdoa, saya telah berdoa, tapi nggak dikabul-kabulkan juga. Akhirnya dia berputus asa dan meninggalkan doa. Maka berputus asa tersebut salah satu sebab tidak dikabulkannya doa. Kisah Nabi yang terakhir ma'asyarul muslimin, itu kisah Nabi yang keenam karena nggak mungkin semuanya kita sebutkan karena keterbatasan waktu kita. Kisah Nabi yang terakhir yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus adalah Nabi lambang daripada keajaiban doa. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendakwahi kaumnya. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaum tersebut menaiki kapal bersama penumpang-penumpang lainnya. Tatkala kapal berlayar, tiba-tiba datanglah badai. Topan yang dahsyat sekali ma'asyar muslimin. Sehingga pada saat tersebut, mau tidak mau penumpang harus dikurangi. Dalam sebuah riwayat ceritanya demikian, harus dikurangi. Dalam riwayat yang lain terdapat kisah mereka melakukan undian siapa yang harus dikurangi dan dibuang ke laut. Setelah diundi sekali dan dua kali dan ternyata terjatuh pada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkanlah ke tengah lautan yang lagi berkecamuk dengan badainya. Allah Akbar. Melihat badainya saja sudah mengerikan apalagi diterjunkan ke dalam laut di tengah di tengah badai. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 dan 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين dan ذنون أظن نبي يونس ketika beliau pergi dalam keadaan marah didustai oleh kaumnya. Lalu dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyulitkannya. Maka beliau berdoa di dalam kegelapan yang sangat gelap. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu kami kabulkan doanya dan kami selamatkan beliau dari kedukaan dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam lautan yang lagi berkecamuk. Ternyata Nabi Yunus bukan cuma disambut oleh gelombang. Bukan cuma disambut oleh badai. Tapi disambut oleh ikan yang besar melahap Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falaula annahu minal musabbihin. labitha fi basnihi ila yawmi yub'atun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang selalu bertasbih, maka niscaya dia berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Saking besarnya ikan tersebut, ma'asyurah muslimin, diterangkan bahwasanya Nabi Yunus sampai ke dalam perut ikan. Berarti ikan tersebut tidak mengunyah Nabi Yunus. Berarti diapain? Telan. Masuk dalam. Ini ikannya berapa besarnya kira-kira yang bisa telan aja? Menelan manusia tanpa dikunyah. Menunjukkan ikannya besar. Maka beradalah Nabi Yunus dalam kegelapan yang sangat. Kegelapan yang sangat. Gelapnya, gelapnya lautan di tengah malam. Gelapnya dasar lautan. Dan gelapnya perut ikan. Allahu Akbar. Masyarakat muslimin, gelap itu sendiri adalah siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri. Banyak penjara dikisahkan manusia seseorang dimasukkan ke dalam penjara yang gelap di dalam tanah. Biarin tiga hari, empat hari, buka. Penjaranya gila sudah itu orang. Gelap itu sendiri siksaan. Apalagi sudah gelap dalam perut ikan tengah laut lagi. La Betul-betul pada saat tersebut tidak ada pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dalam suatu riwayat, Nabi Yunus mengira dirinya telah mati. Dia gerakkan kakinya, ternyata masih hidup. Lalu dia sujud dalam perut ikan. Dan dia berkata, Ya Allah, sungguhnya saya sujud di tempat yang tidak pernah hambamu sujud di sana. Suara tasbih, suara tahmid, suara takbir, dan seluruh suara kebaikan akan naik ke atas Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kata Allah dalam Al-Quran. Naik ke atas. Para malaikat berkata, Ya Allah, suara yang kami sangat kenal. Akan tetapi berada di tempat yang kami tidak mengenalnya. Iya, suara yang selalu bertasbih. Suara yang selalu memuji Allah. la annahu kana minal Kalau Kalaulah dia tidak termasuk dari orang-orang yang bertasbih. Kemudian di dalam perut ikan tersebut beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur doa yang penuh dengan penyerahan diri dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Apa doa tersebut? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa inilah ma'asyiral muslimin. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dengan doa ini. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Tidak ada ilah yang hak selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh Sungguhnya saya termasuk daripada hamba-hamba yang berbuat kezaliman. Doa tauhid, mentauhidkan Allah di saat kesempitan, dia adalah doa yang mendatangkan keselamatan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Zinnun, doanya Nabi Yunus. Tatkala beliau menyeru di saat beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa an Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa kata Rasulullah? فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ Sungguhnya, tidak ada seorang laki-laki, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengannya meminta sesuatu. Sesuatu apapun. Kecuali Allah akan mengabulkan baginya. Sungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengannya dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fi syai'in qattu di dalam rangka meminta sesuatu apapun juga illa stajaballahu lah kecuali Allah akan mengabulkan baginya Allah akan mengabulkan buat dirinya doa dinun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin akhirnya Allah damparkan Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga beliau bisa memakan tumbuhan tersebut dan kembali tenaga beliau sehingga akhirnya beliau bisa berdakwah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyar muslimin di antara doa-doa para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Banyak lagi doa-doa nabi yang lainnya akan tetapi cukup eh, beberapa doa ini yang bisa kita sebutkan di dalam pertemuan kita kali ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai demikian kajian kita dan mohon maaf saya juga tidak membuka pertanyaan. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin menyampaikan uh, permasalahan etikaf ya bahwasanya etikaf karena berhubung nih kajian kita yang terakhir etikaf masyarakat muslimin di sana terdapat khilafiyah para ulama kapan mulainya etikaf di sana ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat etikafnya Di sini terdapat khilaf ya, apakah itu awalnya etikaf kemudian subuhnya itu subuh kapan? Subuh yang kedua tanggal 20 atau subuh tanggal 21? Subuh tanggal 20 atau subuh tanggal 21? Dan di sana ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya etikaf tersebut pada 10 hari yang terakhir. Sepuluh hari yang terakhir maka terhitung daripada terbenamnya matahari pada malam pada hari 20 masuk malam yang ke-21. Untuk khilafiyah, untuk selamat daripada khilafiyah ini dan dulu kita berpendapat pada hari 21 masuk subuh, tapi untuk selamat daripada khilafiyah para ulama, saya e, meralat dan mengatakan bahwasanya sebaiknya kita masuk etikaf dengan terbenamnya matahari pada tanggal 20. Sehingga kita masih dapat malam ganjil. Malam yang ke-21. Kita masih mendapat malam ganjil, malam yang ke-21. Jadi saya katakan sebaiknya kita masuk pada tanggal 20 Ramadan dengan terbenamnya matahari bagi saudara-saudara yang ingin itikaf 10 hari yang terakhir. Kemudian untuk selanjutnya kajian tafsir dan juga kajian ahad ini untuk sementara kita liburkan karena sebagaimana yang telah kita sampaikan sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita liburkan dan insya Allah kita akan mulai kembali pada tanggal 17 Syawal. 17 Syawal yaitu bertepatan tanggal 2 Agustus insya Allah. Akhirnya eh, eh, saya mohon maaf kalau salah kesalahan apabila ada yang benar maka diperasa dari Allah dan apabila ada yang salah maka dia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Buang kesalahan tersebut sejauh-jauhnya. Akhirnya uh, saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.